الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah Kita sampai pada penjelasan beliau ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة terkait ayat yang sebelumnya kita ulangi. Qala Ibnu Jarir wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah dan di hari Allah kumpulkan mereka semua dengan juga yang mereka sembah selain Allah minal malaika wal insi wal jinni baik itu dari malaikat manusia ataupun jin wasaqa nadihi an mujahid lalu Ibnu Jarir bawakan sanatnya sampai kepada Imam Mujahid qala Isa wa Uzair wal malaika wa ma'buduna min dunillah ini seperti Isa Uzair dan malaika thumma qala yaqulu ta'ala dzikruhu makna ayat bahwa kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ini qalatil malaika alladzina kana haula'il musyrikun ya'budunahum min dunillah malaikat yang disembah oleh musyrikin selain Allah wa Isa begitu pula Nabi Isa akan berkata ya, karena beliau juga dituhankan tanzihan laka ya rabbana Engkau maha suci wahai Rob kami wa tabri'atan mimma adhafa ilaika haula'il musyrikin dan kami berlepas diri dari penisbatan kaum musyrikin yang mereka sandarkan kepadamu na yang bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya bahwasanya nggak pantas bagi kami untuk kami menyembah atau menjadikan sesembahan selain dirimu ya Allah Kemudian walihim kami berwala, kami cintai, kami bela mereka itu nggak pantas sama sekali. Anta waliyuna min dunim karena engkaulah wali kami. Bukan berhala-berhala yang dituhankan selain Allah. Artinya para yang disembah dari malaikat atau manusia dari para nabi Isa Uzer, atau kemudian dari kalangan jin yang mukmin semua berlepas diri dari peribadatan musyrikin kepada mereka dan mereka mensucikan Allah dari semua itu karena adanya yang didoai dimohoni, dimintai selain Allah. Mereka berlepas diri dari semua itu. Qultu wa aktsaru ma yusta'malu du'a fil kitab wa sunnah wal lugha wal lisan sahabah wa man ba'dahum minal ulama fi su'ali wat talab. Dan memang kebanyakannya seringnya lafaz doa dalam Quran Sunnah, Lughah, cara bahasa dan di lisan para sahabat atau ulama setelah mereka, doa itu bermakna permintaan dan juga permohonan. Kama qala ulama min ahli lughah wa ghairuhum seperti yang ulama lughah jelaskan as-salat lughatan ad-du'a bahwa salat dalam bahasa Arab asal maknanya doa. Waqad qala ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير yang kalian doai selain Allah tidak memiliki bahkan kitmir sekalipun yang dipijikorma, korma kalaupun kalian doai mereka nggak mungkin jawab, nggak mungkin mendengar Kalaupun mendengar nggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Di yaumul qiyamah mereka ingkari kesyirikan kalian dan tidak akan ada yang mengabari kalian seperti al-khabir. Wa qala qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyah. Katakan ke mereka siapa yang menyelamatkan kalian dari gelapnya dan sulitnya di daratan atau lautan situasi yang mencekam yang bisa mencelakakan kalian kemudian kalian doa minta-minta sangat berharap hanya kepadanya pertolongan dan keselamatan siapa yang bisa jawab saat itu kalau bukan Allah Wa idza masal insana dhurru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Demikian pula ketika manusia itu terkena mabarat, sakit, musibah, malapetaka dan sejenisnya, mereka selalu memohon, berdoa kepada kami dalam keadaan dia berbaring kayak si sakit misalnya atau dia duduk mohon-mohon sangat atau dia berdiri nah waqala dha wa idza massahu syarru fa du'ain arid manusia kalau sudah terkena kejelekan wah, doanya sudah panjang lebar kepada Allah betul-betul dia banyak-banyak minta kepada Allah dan begitulah kenyataannya dekat sekali dia kepada Allah dan banyak-banyak berharap sekali kalau sudah terkena kejelekan kamu lihat yang ini karena istrinya sakit atau orang tuanya atau anaknya bagaimana dia berdoa mengharap persembuhan dengan duduk di masjid misalnya atau dengan berbaring kalau dia sendiri yang sakit doa dia harus berharap betul-betul apalagi dia tahu ini anaknya masuk di ruang operasi antara hidup mati betul-betul dia memohon sangat banyak-banyak dia doa kepada Allah Ya Allah, Ya Allah, sembuhkan Ya Allah Anakku Ya Allah, selamatkan dia Ya Allah Terus itu doa kepada Allah nah, Begitulah manusia Artinya makna doa betul-betul dia memohon, meminta Berharap Hanya kepada Allah saat itu La yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Manusia enggak pernah bosan untuk meminta kebaikan kepada Allah. Tapi jika dia kena kejelekan, gampang sekali manusia itu putus asa. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum begitu pula di dalam ayat Anfal ketika kalian berdoa kepada Rob kalian minta pertolongan dan Allah kabulkan permintaan kalian itu. Wa fi hadithi Anas marfu'an ad-du'a mukhul ibadah dan dalam hadith Anas di dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah sebutkan doa mukhul ibadah doa itu inti dari ibadah apa otaknya ibadah eh, dengan lafaz ini tentunya dibaifkan sebagaimana Syekh Albani jelaskan di Daif Al-Jami' وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة Doalah kalian pada Allah Minta segala hajat kalian Dalam keadaan kalian yakin Dengan jawaban atau pengabulan Dari Allah dan Allah pun eh, album ini dihasankan oleh Syekh Nazir eh, dalam Sahihah. Dan ini semana dengan apa yang Allah sebutkan dalam Hadis Qudsi, ana inda dhani 'abdi bi. Aku tergantung dugaan hambaku kepadaku. Kalau dianya yakin, ya itu yang akan dia dapati. Kalau dia ragu, Makanya Umar katakan la nahmil hamal ijabah wa innama nahmilu hammad doa yang kita pikul yang jadi beban itu bukannya apakah dikabulkan atau tidak doa kita tapi justru bebannya pada diri kita sendiri ketika berdoa kadang orang pesimis atau berkurang banyak keyakinannya ketika misalnya dia sekian kali berdoa dia melihat belum terkabulkan. Dia sudah sekian lama belum dijawab. Maka saat-saat seperti itu turun imannya. Maka dalam doa kalaupun dia tetap berdoa dalam keadaan keyakinannya sudah seakan-akan dia berkata Ya Allah alam ini belum tentu kau jawab ya Allah permohonanku yang ini ya kayak males sudah awalnya ketika dia berdoa dengan penuh yakin rohnya akan mengabulkan ya Allah apalah yang dia minta entah itu kesembuhan dari sakit atau itu rezeki atau itu apa yang lain dengan penuh keyakinan ya Allah begini ini dia minta tapi kemudian diuji oleh Allah dengan diperlambat, ditunda apa yang dia minta, tumpul keyakinan seorang hamba. Itu yang berat kata Umar. Untuk dia tetap berdoa dalam keadaan yakin pasti Allah jawab, pasti Allah kabulkan. Makanya Rasul perintahkan doalah dalam keadaan kalian selalu yakin dengan ijabah. Jangan bimbang, jangan kemudian kalian galau dan malas atau mengira kabulkan ya alhamdulillah ndak yes, yes. kayak pesimis kayak tumpul harapannya Nah, bukan demikian bagi seorang mukmin. Wa fi akhar man lam yas'alillah yaghdab alaih. Juga dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka padanya. juga diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr. Hadis sanadnya dihasankan oleh Haythami walaupun pada hadis Ibnu Umar Haythami katakan dalam sanatnya ada Bashir bin Maimun yang disepakati kelemahannya. Tapi hadis secara umum disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Man lam yas'alillah yaghdab alai. Orang yang enggak minta kepada Allah justru Allah akan murka kepadanya beda dengan Bani Adam. Kamu terlalu sering dan banyak minta dia malah marah dia malah risih dan gak senang sama kamu. Ini orang terus minta, terus nuntut, terus nah, mau minta bantuan, minta ini dan seterusnya. Dia gak senang dekat denganmu. Itu manusia. Tetapi Rabbul Alamin sebaliknya. Kalau kamu jarang-jarang minta, kamu bahkan nggak minta, nggak doa kepadanya, dia malah murka. Kamu terus dan sering meminta kepadanya segala macam hajat urusanmu, malah semakin cinta Allah kepadamu. Semakin senang, bahkan kamu diperintah untuk demikian. Wa hadis laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Demikian pula hadis di Musnad, di Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari doa. Artinya doa bagi Allah itu sesuatu yang paling dia muliakan, sesuatu yang paling ia cintai ibadah doa ketika orang memohon meminta berharap kepada Allah segala hajatnya doa itu sangat dimuliakan oleh Allah dan paling mulia di sisinya kata Ibnu Kathir isnaduhu la ba'sabihi dan hadis dihasankan oleh Syekh Albani dalam sahih al Jami' nah. wa qawluhu ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard doa adalah senjata bagi seorang mukmin dan itu tiang dari agama dan itu cahaya langit dan juga bumi diriwayatkan oleh hakim disohikan oleh beliau di mustadraknya dan disetujui oleh Imam al dzahabi rahimahullahu taala wa qawluhu sallallahu kulla shayin hatta a, idhan qata' al-hadith begitu pula di dalam hadis Tirmidzi juga Ibnu Hibban dalam sahihnya Tobroni dan yang lain mintalah kepada Allah segala sesuatu semua hajatmu sampai tali sandalmu jika putus sandal terompa kalau dulu atau sandal jepit atau semisalnya jika talinya putus minta doa kepada Allah ya Allah beri aku rizki untuk bisa mengganti tali ini atau beli tali sandal ini nah Qala Ibnu Abbas afdalul ibadati doa ibadah yang paling afdal adalah doa. Qara'a kemudian beliau baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doalah kalian. Mintalah kepadaku pasti aku akan jawab. Rawahu Ibnul Mundir wal Hakim wa sahahahu. Wah hadis juga di dalam hadis Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu La ilaha illa anta Al-Mannan Ya Allah Aku memohon kepadamu Dikarenakan Pujian hanya untukmu tiada sesembahan yang hak melainkan dirimu kau yang manan nah, hadis di Abu Dawud juga Tirmidzi disahihkan oleh Hakim dan disetujui Dahabi wa hadis Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al ahadus samad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad Ya Allah aku mohon kepadamu karena engkau tiada Tuhan selain dirimu Tiada sembahan yang hak melainkan dirimu Engkau yang satu-satunya engkau menjadi tumpuan segala makhlukmu engkau tidak lahir dan tidak melahir tidak dilahirkan dan tidak ada yang sebanding denganmu wa amthal hadza fil kitab wa sunnah akthar min an yuhsa fi du'a alladhi huwa su'al wa talab yang semakna ini banyak sekali dalam Quran Sunnah sulit untuk dihitung jumlahnya penggunaan lafad doa yang maknanya adalah permintaan minta memohon kepada Allah faman jahada kaunas su'al wa talab ibadah faqad sadaman nusus wa khalafal lughata wa isti'mal al ummati salafan wa khalafa di sini syahid dari semua tadi sekian lafat-lafat hadis yang digunakan nah maka orang yang mengingkari bahwa memohon, meminta itu adalah ibadah dia katakan misalnya oh, bukan bukan ibadah ini permintaan itu bukan ibadah. Namanya ibadah itu kalau saya sujud, kalau saya menuhankan, kalau cuma meminta untuk disampaikan kepada Allah un sekedar me, mengapa memohon untuk ini, untuk itu. Dia mengingkari kalau permohonan atau permintaan itu ibadah, maka dia telah membentur sekian usus tadi. Berapa nas tadi? Sekian banyak hadis dan masih banyak yang lain menunjukkan permintaan itu doa itu justru dalam artian permintaan permohonan maka yang meminta sesuatu, meminta kepada sesuatu, memohon kepada sesuatu, maka dia telah beribadah kepadanya. Kalau kepada Allah ya dia telah beribadah kepada Allah dengan permintaannya. Kalau dia memohon dan meminta sesuatu itu kepada selain Allah, ya dia telah berarti ibadah dan nyembah kepada sesuatu itu yang selain Allah. Kalau dia mengingkari permintaan itu bukan ibadah, dia berarti membentur, menabrak, frontal bahkan tabrakannya dengan sekian banyak ayat ud'uni astajib lakum dan yang lain-lain. Belum lagi dengan itu dia telah menyalahi bahasa Arab bahwa memang doa itu lebih cenderung ma'rufnya kepada makna permintaan, permohonan, Begitu pula penggunaan lisan dalam lisan salaf dari sahabat maupun yang belakangan dari para ulama. Wa amma ma taqaddama min kalami Syekhul Islam wa tabi'ahu al-'Allamah Ibnu al-Qayyim min anna ad-du'a naw'an Adapun yang telah lalu penjelasan Syekhul Islam lalu diikuti Ibnul Qayyim bahwa doa itu dua macam, doa masalah wa doa ibadah telah lalu. Wa ma dzukira bainahuma talazum dan telah dijelaskan pula ikatan hubungan di antara keduanya, rat Wa tadhammunu ahadi malil akhar فذلك باعتبار كون الذاكر wattali wal والمتقرب wal وغيره طالبا في المعنى. Kenapa Syekhul Islam lalu Ibnu Qayyim membagi demikian doa ibadah, doa masalah, itu karena orang yang sedang ibadah, orang yang sedang sholat, baca Quran, berzikir, atau dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah misalnya. Secara makna dia telah meminta kepada Allah memohon. Mohon untuk itu ibadahnya diterima, mohon untuk itu diridhoi, memasukkan dia ke jannah, menyelamatkan dia dari neraka walaupun itu tidak terucap. Fayadkhulu fi musammat doa bihadal i'tibar. Dengan makna ini, maka ibadah-ibadah dia itu masuk juga dalam kategori doa kalau dilihat dari makna ini. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقد شرع الله في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد Dan Allah mensyariatkan dalam sholat doa. Si hamba diajarkan untuk meminta kepada Allah dalam sholatnya. Waul masalah. Yang bahkan berpengaruh. Sholatnya nggak akan sah kalau dia tidak meminta hal tersebut kepada Allah. Seperti dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, doaul masalah. Beri kami hidayah. Permohonan, permintaan. Juga di antara dua sujud, salah satu doa masyru' yang diajarkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli Ya Allah ampuni aku, ampuni aku nah, Juga dalam tasyahud Sekian banyak doa Wadhalika ibadatun ibadatun karruku'i sujud maka itu ibadah doa-doa itu sama seperti ruku sujud fatadabbar hadhal maqam yatabayyan lak jahlul jahili nabi tauhid maka perhatikan ini penting akan jelas bagimu kejahilan mereka tentang tauhid sehingga mereka minta-minta dikubur mereka mohon ini mereka anggap itu tawasul mereka anggap ini bukan ibadah bukan ini padahal doa ibadah yang begitu mulia tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dari doa permohonan permintaan dalam ibadah ومما يبين هذا المقام ويزيده إضاحا نمبر nambah قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى penjelasan Ibnu Qayyim tentang ayat Qulidullaha awidur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة kata Ibnu Qayyim yang masyhur ini doa masalah Udu'ullah, udu'ur Rahman, doaul masalah Minta Dengan wujud Ya Allah, Ya Rahman As'aluka apa gitu, Jannah ini Qalu Kana Nabi yad'u rabbahu marratan yaqulu ya Allah wa marratan ya Rahman. Karena dulunya Rasul terkadang ucapkan ya Allah, terkadang ya Rahman. al musyrikun annahu yad'u ilahain. Maka musyrikin menganggap berarti Nabi minta kepada dua Tuhan. Ada Rahman, ada Allah hadhihi al ayah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan itu sama. Ayyam ma tad'u walahul asmaul husna. Kamu doa dengan menyebut nama apapun bagi Allah nama-nama yang husna. Kamu mau sebut ya Allah, irhamni, ya Rahman irhamni, nggak ada beda. Dzukira hadza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian riwayat dari Ibnu Abbas tentang ayat. Wakila inna doa huna bima'na tasmiyah. Ada juga yang mengatakan doa di sini penamaan wal makna sehingga arti ayat ayu ismin samaitumuhu bihi min asma'illah imma Allah wa imma Rahman falahul asmaul husna. Kamu mau namakan Allah itu dengan lafad Allah, kamu mau namakan Allah dengan kalimat Ar-Rahman atau yang lain dari asma Allah, Al-Aziz, Al-Ghafur, maka sama itu semua milik Allah yang punya Asmaul Husna penamaan oh, tafsiran pertama Ibn Abbas tadi doa kamu berdoa dengan menyebut ya Allah ya Rahman sama wa hadha huwa min al ma'na fil ayah wa laysa huwa ainul murad itu sekedar lawazimnya saja tapi bukan itu yang dikehendaki ayat balil murad bid doa ma'nahul ma'hud al muttarab atau al-ma'hudul muttarid fil Quran. Tapi yang dikehendaki di ayat doa yang muttarid itu yang umum yang sering dipakai yang ma'ruf di dalam Quran yaitu talab doa usual, doa usana permintaan atau dengan pujian Ya Rahman anta Rahman anta Arhamur Rahimin misalnya arhamna ya Allah arhamna rahmatuka nas'al aku memohon rahmatmu ini itu nah ma'ruf doa itu yang dikehendaki di dalam ayat selain itu memang doa yang umum dan dikenal di dalam nusus Quran maupun sunnah semua qala idza urifa hadza kata Ibnu Qayyim maka kalau kamu faham ini faqauluhu ud'u rabbakum tazarruan wa ya yatanawal naw'ai du'a mencakup dua macam doa ibadah dan masalah ud'u rabbakum ini ibadahlah kepada Rabbmu mintalah kepada Rabbmu tadarruan wa khufyah lakinahu zahirun fi du'ail mas'alah walaupun dia lebih tampak kepada doaul mas'alah mutadhamminun li du'ail ibadah walihada umira bi ikhfaihi makanya disuruh pelan-pelan ya Allah nas'aluka pelan antara kamu dengan Allah doa permintaan di sini Qala al-Hasan baina du'a sir wa du'a al-alaniyah sab'una dhi'fa. Beda antara doa yang dengan terang-terangan dengan doa yang dipelankan oleh si hamba itu 70 kali lipat. Artinya doa usir lebih afdol, lebih utama 70 lipat ketika tidak ada orang yang tahu melainkan Allah. Walaqad kana al-muslimun yajtahiduna fi du'a wa lam yusma' lahum in kana illa hamsa bainahum wa bain rabbihim. Dan begitulah muslimin kata Ibnu Qayyim semenjak dulu semenjak zaman sahabat didatangkan oleh Tobroni, tafsirnya Ibnu Mubarak, Abu Syekh. Bahwa mereka kalau berdoa kata Hasan Al-Basri Hamzah Hamzah itu pelan terdengar paling suara-suara orang berkecap tanpa didengar apa yang dia ucapkan. Ya ini, kalaupun kamu di sampingnya misalnya kamu dengar, kamu tahu orang ini sedang berbicara, tapi apa yang dia ucapkan kamu nggak jelas. Itu Hamza, itu ikhfa, wa pelan-pelan atau tersembunyi. Dan begitulah mereka berdoa dengan istihidun, Betul-betul doanya, betul-betul dia mohon, Ya Allah. Ya tergantung hajatnya si hamba. Ya Allah, ada anaknya sedang sakit, maka dia minta kesembuhan dengan betul-betul. Ini kalau dikeraskan misalnya, dia akan ucapkan, Ya Allah, isfi waladi, Allahumma anta syafi la syafi la anta. Allahumma anta rabbun nas, mudhibal ba'as, adhibil ba'as, isfi anta syafi. Ishfi waladi, ishfi waladi, fulan bin fulan disebut. Syifaan la yughadiru saqama. Allahumma in. apa yang dia minta sudah. Tadi dengan pelan tapi bersungguh-sungguh. Asyahid itu yang dikehendaki dari makna doa. Hatta Ibnu Qayyim pun sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh Syekh rahman rahimahullah bahwa doa dalam Quran dan Sunnah kepada makna permintaan, permohonan. Dan itu harus hanya ditujukan kepada Allah semata. Karena itu ibadah. Dan nusus yang sekian banyak ke arah ini. Doa permohonan ini justru. akan ditujukan hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam